صلى الله عليه وسلم لا يرى وجهي يوم القيamah ada tiga golongan yang nggak ketemu saya nanti di hari akhir. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tiga golongan ini. Yang pertama, yang nggak ketemu Nabi di akhirat, tanya Rasul SAW. Alaihi Wasallam, akul walidain orang yang durhaka sama kedua orang tuanya. Nggak bakal ketemu Nabi di akhirat. Meskipun dia ibadahnya bagus, hadir majlisnya rajin, kalau dia durhaka sama orang tuanya, nggak bakal ketemu Nabi di akhirat. وَقَضَى رَبُّكَ rabbuka alla إِلَّا إِيَّا iya wa bil sudah menjadi ketetapan Allah untuk tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah wabil walidaini dan kepada kedua orang tua itu ihsan yang baik. Lihat kalimat ayatnya bahasanya ihsan. Ihsan itu di depan orang tua baik. Di belakang orang tua baik. Ada orang di depan orang tuanya baik, orang tuanya nggak ada, dia celak orang tuanya. Innalillahi. Orang yang berani nyelak orang tuanya akan dicelak hidupnya dunia akhirat semua. Ada orang yang orang tuanya masih hidup dia baik. Begitu orang tuanya udah meninggal, dia nggak baik sama orang tuanya, bahkan dia senang dengan kematian orang tuanya. Nah ini udah alamat durhaka. Ciri-ciri Anak yang durhaka senang dengan kematian orang tuanya. Ada orang sama orang tuanya baik setelah dia wafat. Tapi hidupnya disia-siakan. Makanya kita harus ihsan. Depan, belakang, hidup, mati orang tua kita. Kita wajib bakti kepada mereka. Siapa yang wajib kita baktiin? Walidain, ibu dan bapak. Jangan dibedain antara ibu dan bapak. Guru saya yang mulia Syekh Abdullah Abdul, gurunya kakak-kakak beliau juga Habib Hasan Asgar Karena saya dulu sekelas sama Habib Hasan di dalam Tauhid di waktu tahun 1995-an, 96. Alhamdulillah saya bangga sekali melihat saudara saya Habib Hasan bisa membimbing kita semua menuju keridhaan Allah melihat adik-adik beliau jadi orang besar semuanya. Mudah-mudahan Nurul Mustafa ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tidak lepas dari berkah guru-guru beliau juga. Katanya Syekh Abdul Abdul rahimahullah. Beliau bilang ada satu hadis orang bertanya sama Rasul. Ya Rasulullah, siapa orang yang wajib saya bakti? Kata Nabi ibumu. Siapa ibu? Siapa ibu? Ibu tiga kali. Baru yang terakhir, ayat. Hadis ini jangan dimaknai bahwa bakti kepada ibu lebih dibanding ayah. Jangan katanya si Abdul Abdul. Kita lihat yang nanya dulu siapa Waktu orang ini nanya sama Nabi, orang ini adalah orang yang mendapati masa jahiliyah, di mana pada saat itu Ibu nggak dianggap sama orang Arab pada saat itu di zaman jahiliyah. Rasul ingin menyetarakan kedudukan ibu dengan ayah, makanya Rasul bilang ibumu, ibumu, ibumu dan ayah. Jadi ibu dan ayah jangan dibedain. Anda bakti dengan ibu kurang ajar sama ayah, berarti Anda tidak bakti dengan orang tua. Anda bakti dengan ayah kurang ajar dengan ibu, berarti tidak bakti dengan orang tua. Bukankah ayah juga memiliki posisi doa ulwalid liwaladihi kadoa nabi li ummatih. Doa ayah buat anaknya seperti doa Nabi Muhammad buat umatnya. Selalu Nabi.